Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil falahadiyalah hadiya an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqumah Hakku tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku yang pertama adalah kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far atau tahawi rahimahullah taala. Dan yang kedua kita yang akan membaca insyaallah kitab Sirah An-Nabawiyah yang ini perjalanan hidup Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dari buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam buku yang pertama Al-Aqidah tahu ya. Pada pertemuan pertemuan lewat kita telah banyak membicarakan tentang permasalahan al-qada wal qadar. Demikian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali yang mereka mampu padanya. Walam yukallifhumullah ta'ala illa ma yutikun. Jadi tidaklah mereka dibebani kecuali dengan apa yang mereka itu mampu. Sebagaimana dalam Al-Quran La yukalifullahu nafsan illa wus'aha Demikian juga La tukalifu nafsan illa wus'aha Demikian juga yang lainnya Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan permasalahan yang berikutnya yang dimasukkan di sini oleh Al-Imam Abhawi di dalam permasalahan akidah akidah al-sunnah wal Jamaah Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Dan di dalam doa-doa orang-orang yang masih hidup Demikian juga sedekah-sedekah mereka yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal dari kaum muslimin. Kalimat ini adalah kalimat yang yang umum yang terjadi khilaf di antara para ulama di beberapa hal dan terjadi kesepakatan di antara para ulama di antara para ulama al-sunnah di beberapa hal. Semoga di dalam syarah Al-Qidah Al-Bahawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Is yang membicarakan tentang permasalahan ini. <clears throat> Tapi sebelumnya kita akan sebutkan di sini tentang permasalahan doa dulu. Bagaimana itu doa, demikian juga pembagiannya, demikian juga permasalahan sedekah. Disebutkan di dalam syarah salah satu usul atau syarah usul asalasa oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala tentang permasalahan doa, pembagian doa. Dan doa itu adalah macam-macam termasuk dari jenis-jenis atau macam-macam ibadah. Bahkan bentuk ibadah yang paling mulia itu adalah doa. Bagaimana disebutkan dalam Al-Usul Salasah? Disebutkan di situ oleh beliau saya Muhammad bin Abdul Wahab wan wal ibadah alati amarallahu biha dan jenis-jenis ibadah yang Allah memerintahkan dengannya Misrul Islam seperti Islam. Itu bentuk itu ibadah. Wal iman demikian juga iman, wal ihsan demikian juga ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa minhu doa dan salam. Dan diantaranya adalah doa. Beliau misalkan yang pertama dari bentuk ibadah itu adalah doa. Ini menunjukkan pentingnya doa bahkan dijadikan jadi contoh yang pertama dari jenis-jenis ibadah setelah Islam demikian juga iman dan ihsan. Kemudian belum menyebutkan setelahnya wal khauf wa raja wa tawakkul. Takut, berharap, tawakal. Demikian juga harapan dan semisalnya. Kemudian belum menyebutkan bahwa doa doa suatu yang kita pahami berdoa ya atau kalau cara lebih rinci lagi disebutkan di sini oleh beliau <clears throat> di halaman 45 wa'lam anna doa nau'an bisa ditulis kita, kita sering menyebutkan tapi tidak mengapa kita mengulangi di sini sesungguhnya doa itu ada dua jenis doa itu ada dua jenis yang pertama adalah doa ul masalah yang kedua doa ibadah doa masalah bagaimana itu doa masalah demikian juga doa, doa ibadah pada doa masalah yang pertama doa al-masalah. Masalah itu meminta. Doa berupa meminta. Huwa doa tolab ayat tolabul hajat yaitu doa permintaan yaitu meminta hajat-hajat keperluan-keperluan kita meminta keperluan-keperluan kita bahwa ibadatun itu termasuk ibadah Ida kana minal abdi li rabbi apabila dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau yang semisalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan harta yang halal dan semisalnya itu adalah ibadah. Li'annahu yatadamman al-iftiqar ila Allah ta'ala wa luju ilaihi. Karena mengandung apa? Mengandung butuhnya kita, fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ibadah dari sisi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqad annahu qadir karim wasi' fadl wa rahmah dan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha mampu, dermawan, luas keutamaannya demikian juga memberikan rahmat. Maka ini kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Dan boleh juga meminta kita permasalahan kita, meminta permasalahan kita, keperluan kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan yang dibolehkan dalam syariat juga boleh. Wa yajuzu idza sadara minal ab limisrihi. Boleh apabila muncul dari hamba dari kita ini kepada hamba semisalnya, kepada teman kita, kepada saudara kita atau orang tua kita. Minal makhlukin dari makhluk-makhluk boleh kita meminta doa masalah ini, kita meminta berupa meminta untuk hajat kita itu bisa dipenuhi atau yang semisalnya. Di antara makhluk boleh. Syaratnya apa? Idakan almatu ya kilu doa. Apabila yang diminta itu mengetahui permintaan kita itu. Masih hidup, paham yang kita minta itu. Ya, oleh karena itu berarti meminta kepada orang yang telah meninggal itu adalah bentuk-bentuk syirikah, Karena syaratnya ini disebutkan sesama makhluk itu dia memahami yang kita itu meminta padanya, masih hidup. Oh benar ala ijabah dan mampu untuk memberikan jawaban. Kemungkinan besar atau secara umum dia itu mampu untuk memenuhi keinginan kita. Maka ini boleh. Seperti itu adalah boleh. Tapi kalau kemudian orangnya tidak di hadapan kita atau sudah meninggal, ya demikian juga umpamanya dia sangat kecil sekali tidak sangat mungkin tidak mungkin untuk kemudian bisa memenuhinya maka seperti ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ini jenis doa yang pertama. Doa masalah ya ini berupa meminta. Itu termasuk jenis doa juga. Yang kedua adalah doa atau ibadah. Doa berupa ibadah. Doa secara yang dia itu berupa ibadah, lebih umum. Jenis yang pertama tadi masuk pada jenis yang kedua ini. Jenis jenis yang pertama itu lebih umum, lebih khusus dia. Yang yang kedua ini doa ibadah itu mencakup segala bentuk-bentuk ibadah. Fa'ayata fa'ayata abad bihil lil mat'u tolaban li sawabi. Seseorang beribadah kepada yang dia itu berdoa padanya itu meminta pahala. Ya, kita beribadah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan apa pahala. Wa khaufan min iqabihi dan takut dari siksaan dia, yang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah yang di doa berupa kita beribadah kepada yang kita berdoa padanya itu mengharapkan pahala, takut dari siksaan, maka itu tidak boleh kecuali untuk Allah semata. Wa maka ini tidak sahih tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfu syirkun, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk syirikan. Kita mengharapkan pahala makhluk takut kepada makhluk yang bukan takut tobi dan yang semisalnya. Maka ini tidak boleh termasuk kesirikan. Berdoa pada pohon-pohon, pada patung-patung, demikian juga ya ini yang sudah mati kuburan-kuburan. Maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini meminta pahala takut dari siksaan maka ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan kalau memalingkannya itu syirkun akbar mukhrijun anil millah syirik akbar yang keluar dari agama. Seperti seperti dalam ayat innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong dari beribadah kepadaku, yakni doa ibadah ini. Maka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka itu tercela, dalam keadaan terhina. Jadi demikian tentang permasalahan doa. Jadi doa terbagi menjadi dua tadi. <clears throat> Berarti yang dimaksudkan di sini mendoakan. Ini mendoakan orang yang hidup itu mendoakan orang yang telah meninggal dari kaum muslimin. Mendoakan kebaikan. Maka ini benar. Ini menimbulkan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Kita mendoakan yakni kaum muslimin demikian juga muslimat yang telah meninggal. Dan itu datang dalam ayat Al-Qur'an bahkan Nabi Nuh alaihissalam beliau mendoakan juga Allahumma Allahumma firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, demikian juga orang tuanya. Demikian juga untuk orang-orang yang masuk di rumahnya, demikian juga orang-orang mukmin, demikian juga mukminat. Demikian juga <clears throat> dalam ayat yang menyebutkan seperti itu juga waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini berikanlah ampun kepada diri kami demikian juga orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Ini semua menunjukkan bahwa doanya orang yang masih hidup pada orang yang telah meninggal dari kaum muslimin itu bermanfaat. <clears throat> Kemudian tentang permasalahan sedekah, belum mengatakan di sini dan sedekah mereka yang masih hidup itu kepada orang yang telah meninggal juga memberikan manfaat. Kita bicarakan dulu ya, tentang permasalahan sedekah. Dikatakan sedekah oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala demikian juga ulama yang lain. Ini sedekah dari kalimat sodako, jujur. Jadi sedekah dia itu menunjukkan kejujuran, keimanan dia. Seorang yang dia itu memberikan sedekah, memberikan infak, demikian juga yang lainnya, maka itu adalah menunjukkan kejujuran keimanan dia dari kalimat itu. Ini sodako tihim atau sodako atau sedekah dari kalimat sodako itu menunjukkan bukti kejujuran keimanan mereka. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang permasalahan sedekah ini banyak disebutkan oleh beliau anjuran untuk itu. Demikian juga lafat-lafat yang menunjukkan afdol sedekah. Ini lafat-lafat yang menunjukkan paling afdolnya dari sedekah itu apa? Dari dalam bentuk yang apa? Itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak dari lafaz-lafaz yang yang mutakaribah yang hampir hampir mirip disebutkan diantaranya ya ini bentuk-bentuk dari afdol yang paling afdol yang paling bagus dari sedekah-sedekah di sini ada tiga perkara atau tiga, tiga jenis pernah juga kita sebutkan tentang permasalahan ini lafadznya adalah hampir mirip afdol sodako, yang paling afdol dari bentuk-bentuk sedekah tetapi permasalahan di sini Nabi SAW menyebutkan suatu saat boleh mengatakan yang paling bagus dari sedekah adalah ini. Suatu saat lagi boleh mengatakan yang paling bagus adalah demikian. Suatu saat lagi demikian. Sebagaimana tentang permasalahan afdalul a'mal. ini yang paling bagus dari amalan itu apa? Karena mereka para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka yang berlomba-lomba di dalam amalan ketaatan mereka ya ini dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini mereka berlomba-lomba mencari-cari apa itu amalan yang paling mulia, yang paling bagus. Ya, di situ seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayil amali afdol?" Amalan apa yang paling afdol? Mereka ingin untuk melakukannya. Karena seseorang kadang beramal, sama-sama beramal, sama-sama berjalan, sama-sama bekerja dalam waktu yang sama. Yang satu perbuatannya sia-sia, yang satu mendapatkan pahala, yang satu lagi kadang pahalanya itu berlipat-lipat. Padahal apa? Padahal perbuatannya mungkin sama. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan itu mungkin sama, tetapi apa? Karena itu mungkin tempatnya yang mulia di, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya juga waktu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai mencari-cari mana yang di situ amalannya itu yang paling mulia, yang paling bagus. <clears throat> Tentu saja semua diniati dengan apa? Dengan niat yang ikhlas. Maka waktu itu ketika ditanya oleh Abdul Mas'ud Anhu, beliau mengatakan yang paling afdal itu adalah asolah ala waktiha, sholat di waktunya. Kemudian yang kedua itu adalah biru walidain, kemudian jihad fisabilillah. Di lain tempat Nabi menyebutkan yakni yang paling bagus sedekah. Di lain tempat Nabi menyebutkan wadir batu sanami yang paling puncak itu adalah jihad fisabilillah. Di lain tempat demikian demikian. Di lain tempat juga, juga ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat, beliau mengatakan latak dok jangan marah. Dikatakan oleh para ulama, jawaban beliau yang demikian ini pertama adalah disebutkan bihasbi asal sesuai dengan orang yang bertanya. Demikian jawabannya. Oleh beliau pandang orang yang bertanya itu kelihatannya orang yang demikian mungkin punya harta dan sebagainya paling afdol demikian atau secara umum orangnya adalah demikian berarti demikian atau beliau melihat mungkin orangnya ini pemarah, maka beliau nasihatkan, nasihatkan untuk lantak dob, jangan udah marah. Jadi sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Yang kedua adalah bihasbi hal, sesuai dengan hal waktu itu. Ketika butuh di situ untuk saling mencintai di, arah, kalian kalangan para sahabat, maka di situ tahun saling tolong menolong. Demikian juga ketika dibutuhkan di situ jihad, maka beliau menyebutkan tentang keutamaan jihad, Demikian juga ketika di situ butuh e, bantuan kepada saudara yang lain, beliau menyebutkan tentang masalah sedekah dan yang semisalnya. Ini sesuai dengan keadaan waktu itu. Oleh karena itu kita tidak merasa bingung tentang jawaban-jawaban Nabi yang yang demikian. Yang semua itu menunjukkan apa? kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam permasalahan sedekah ini. Di situ ada hadis mutafakun alaih ya tentang afdol sedekah, sebagus-bagus sedekah. Ya, lafadznya hampir mirip afdol sedekah. Yang paling bagus dari sedekah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah mutabakun alaih, bisa ditulis yang menunjukkan afdol sedekah di situ Nabi mengatakan <clears throat> afdol sedekah an dhahril ghaib an an dhahril gina. Afdol sedekah an dhahril gina. Sebagus-bagus sedekah itu ketika dia dalam keadaan cukup. Ya, ketika dalam keadaan cukup. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi mengatakan yang paling afdol ketika dia dalam keadaan cukup? Karena apa? Karena dia telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan yang dia itu wajib untuk memenuhinya dulu dia selesaikan. Kemudian selesai itu baru kemudian dia memberikan sedekah. Ini yang paling afdol. Jawaban yang kedua, mereka mengatakan para ulama, karena orang yang sudah cukup biasanya ketika bersedekah tidak merasa menyesal dengan apa yang dia sedekahkan. Ya, berbeda mungkin sebagian orang yang mungkin waktu itu lemah imannya dan sebagainya setelah bersedekah merasa menyesal kenapa aku sedekahkan padahal aku masih butuh kadang malah mungkin merasa menyesal dan sebagainya maka ini tidak pantas ini oleh karena itu disebutkan oleh para ulama makna sebagus sedekah ketika dia dalam keadaan cukup tadi ya dia tidak merasa kecewa demikian juga dia telah melaksanakan kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhan yang dia wajib padanya yang kedua juga mutafakun alaih tapi menyebutkan afdhalu sedekah. ada Abu Hurairah juga sebagus-bagus sedekah itu adalah wa anta sahihun sahihun tahsyal faqr wa tamullu gina. Sebagus-bagus sedekah engkau dalam keadaan sehat, syahih dalam keadaan bakhil, kikir dalam keadaan lagi kikir, dalam keadaan yakni sangat bakhil. Kemudian tak fakar, lagi takut menjadi orang miskin. Wa kamu lugina lagi berangan-angan. Yakni ada tujuan cita-cita menjadi orang kaya. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan masih sehat. Ya, kemudian dalam keadaan dia itu merasa kikir menghitung itu harga eh, harta yang dia miliki, demikian juga takut miskin, demikian juga berangan-angan menjadi orang yang kaya. Seperti itu dia bersedekah. Nabi mengatakan itu adalah apa? Yang paling bagus sedekah. Berat, berat dia menahan yakni hawa nafsu dia untuk dia bersedekah. Di lain lagi di situ ada hadis juga yang Nabi menyebutkan afdal sedekah. Hadis Abdullah bin Habis. Hadis Abdullah bin Habis disebutkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Madari darimi hadis sahih, sahih oleh Al-Albani, ramadhan hadis yang sahih. Nabi mengatakan afdal sedekah sebagus-bagus sedekah itu juhdul mukil. Bersungguh-sungguh dalam badan dia tidak punya. Dalam keadaan dia fakir, dalam keadaan tidak punya uang, dia bersungguh-sungguh menyisakan harta yang dia miliki untuk bersedekah. Nabi mengatakan ini yang paling bagus dari sedekah. Bahkan ayat Al-Quran menguatkan hal hadis ini. Ya, disebutkan situ kisah yang dialami oleh dua orang ansor, oleh seorang ansor dan keluarganya. Ketika Nabi tidak ada harta atau makanan menjamu tamunya, akhirnya beliau menawarkannya kepada sahabat yang lain. Mereka semua dalam badan putus juga. Kemudian ada seorang ansor, orang asli Madinah, yang dia itu mengatakan, anak ya Rasulullah, aku bisa menjamu tamu wahai Rasulullah. Kemudian dia pulang mengatakan kepada istrinya, untuk makanan bayinya itu di, disisakan untuk tamunya, di, diberikan kepada tamunya itu. Kemudian mereka melakukan yakni perbincangan untuk anaknya ditidurkan lebih cepat Kemudian lampu rumahnya itu dimatikan seakan-akan mereka itu makan suami istri ini. Padahal tidak. Yang yang makanan untuk bayinya itu diberikan kepada kepada tamunya itu. Di sini boleh untuk kemudian mendahulukan orang lain daripada bayinya selama tidak ditakutkan di situ doror bahaya. Dalilnya ini. Kemudian mereka melakukan perbuatan itu sampai tamunya merasa cukup, kemudian pulang, kemudian turun ayat <clears throat> Waladi ana wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim Dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka itu khososah sangat putus sekali. Turun ayat yang menyebutkan hal, hal yang demikian sesuai dengan hadis ini. Sebagus-bagus sedekah adalah engkau dalam keadaan tidak punya harta atau sedikit kemudian bersungguh-sungguh untuk kemudian bersedekah dengannya. Demikian juga dalam permasalahan kita ini. Sedekah orang-orang yang dia itu telah meninggal. <clears throat> ya, sedekah orang-orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal. Dalam permasalahan ini, ya, kita akan masuk sekarang dalam permasalahan ini. Setelah kita menyebutkan definisi doa, demikian juga tadi sedekah secara ringkas, maka di sini boleh mengatakan Imam At-Tahawi dan doanya orang-orang yang hidup, demikian juga sedekahnya orang-orang yang hidup bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang telah meninggal. Nah, di sini banyak pembicaraan ya tafarro aminhu yang tercabang dari permasalahan ini. Sampai disebutkan di situ perdebatan, sampai disebutkan di situ yakni biasa di kalangan orang-orang kalangan sufiah dan yang lainnya menyebutkan tentang permasalahan ini. Bahkan mereka pun meng, mengagendakan yakni di video dan sebagainya disebarkan. Ini menunjukkan bahwa di situ orang-orang salaf, salafi dan sebagainya kalah. ya ketika berdebat dan sebagainya. Ya, di sini menjadi pelajaran kita bahwa kita tidak perlu untuk kemudian berdebat tentang permasalahan ini dengan orang orang yang mungkin berpendapat tentang yasinan, tahlilan, demikian juga mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dan sebagainya. Tidak perlu, sudah jelas bagi kita permasalahan ini. Kalau kita membuka permasalahan itu, maka kadang kita bisa ditelan dilumat oleh mereka dengan permainan kata mereka, menyembunyikan ucapan ulama kita dan sebagainya, mengambil ucapan ulama kita, diambil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan Syaikhul Utsaimin, ulama-ulama dan sebagainya yang itu menjadi yakni salah satu kita menganggap ucapan mereka itu ya karena kebodohan orang yang berdebat itu tidak mengetahui yakni pendapat ulama-ulama dia sendiri akhirnya ditelan, dilumat, dipermalukan di hadapan khalayak. Bahkan mereka semakin mantap melakukan perbuatan itu. Ya, membaca Al-Fatihah dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dan sebagainya. Mereka juga lulusan-lulusan sama, lulusan Yaman, lulusan Mesir, punya kepandian berbicara, ya, mengambil ucapan para ulama. Yang menjadi permasalahan itu adalah bodohnya orang tersebut tidak mengetahui ucapan ulama dia itu diambil sepotong dan meninggalkan yakni ucapan ulama kita yang lainnya. Itu bodohnya. Ya, dan yang lebih penting lagi tidak perlu membahas, ya ini tidak perlu kemudian berdebat tentang permasalahan permasalahan itu sudah jelas, sudah jelas permasalahan itu. Ya, bahkan menjadi sebab olok-olokan dan sebagainya malahan. <clears throat> ini berkaitan dengan masalah ini, ya. ya dia tidak membaca mungkin diantaranya tentang masalah kita tahu ya demikian juga di situ ada tahlik atau catatan catatan kaki dari ulama-ulama kita tentang permasalahan itu. <clears throat> Karena itu ciri-ciri ahlul bid'ah kadang mengambil pendapat yang sesuai dengan pendapat dia. Ya, seperti banyak mereka menukilkan ucapan Imam Nawawi. Ya sebatas ucapannya yang mereka inginkan. Kelanjutannya tidak disebutkan. Ya bodohnya itu yang tidak mengetahui kelanjutannya atau tidak mengetahui cara secara detail tentang permasalahan itu. Yang lebih penting lagi tidak perlu dibicarakan. <clears throat> Ya, padahal dulu para ulama sudah membuat kaidah-kaidah seperti ini, tidak perlu berdebat, tidak perlu yakni bermunakasyah terhadap orang-orang ahlu batil. Mungkin kalau sudah menguasai permasalahan-permasalahan itu secara detail, ya kita sudah jelas ucapan saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wa ami minal muwahhidin ghalaba alfan min ulama musyrikin ami minal muwahhidin orang yang bodoh yang biasa Orang awam dari orang wahidin itu bisa mengalahkan alfan, seribu min ulama ilmu syirikin, seribu ulama orang-orang musyrik. Demikian beliau sebutkan dalam kasus subuhan. Kama anhum golaba, yani bi bisefi wan sinan, sebagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang itu tadi dengan pedang, demikian juga dengan tombak. Ya ribu bi lisan, wal kolam mereka bisa mengalahkan dengan lisan, demikian juga kolam dengan yakni tulisan mampu dengan hujah-hujah dan sebagainya. Mereka mampu. Wa innama hanyalah al khawf rasa takut kita itu minal muahidin dari orang-orang yang muahid yang dia itu ahlu tauhid sama usilah fitorik tidak bersama dengan dia itu senjata di jalan itu itu yang ditakutkan ya jelas kaidahnya bahwa orang yang awam dari orang-orang muahid itu bisa mengalahkan seribu dari orang-orang ulama musyrikin tapi permasalahannya orangnya ini tidak punya senjata, tidak pernah belajar. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tentang permasalahan debat dan sebagainya tidak perlu berdebat. Sudah, terserah kalau kamu tidak mau, kita sudah sampaikan permasalahan itu. Perkara yang bid'ah dan sebagainya menghadiahkan yakni bacaan Al-Fatihah dan sebagainya pada mayit dan sebagainya. Menurut kita, kita katakan ini menurut kita. Ini permasalahan sudah sudah masyhur, sudah terkenal dan sebagainya. Dan tidak perlu di situ berdebat. <clears throat> Tentang permasalahan ini, kesepakatan yang, yang terjadi di antara para ulama dan kita menggiring kepada hadis-hadis itu kepada mana itu. Ya, tentang apa? Nabi SAW <clears throat> mengizinkan untuk kemudian seorang menghajikan orang tuanya. Demikian juga bersedekah untuk orang tuanya. Demikian juga yang lainnya kepada hadis-hadis yang semisal ini. ya ini yang dia itu adalah menjadi sebab dari siapa? E, dari orang yang telah meninggal itu, anaknya. Maka itu sampai. Ya, seperti itu. Kepada mana seperti itu. Disebutkan di sini dalam syarah kita, syarah kita tahu ya, oleh Imam Ibnu Abi Is, ittafaqa al-sunnah, sepakat al-sunnah wal jamaah. Semua yang mengatakan al-sunnah wal jamaah sepakat. Ya, bisa ditulis di sini, anal amwat yang tabi'una min sya'il ahya. Bahwa sungguhnya orang yang telah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Bi amra ini dengan dua perkara. Yang kita sepakat di sini yang pertama, ya. Sebagaimana penjelasan si Albani, demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain. Aduh, yang pertama ini yang kita sepakat. Mata sababa ilahil mayat fi hayatihi. Apa yang telah membuat sebab padanya orang yang telah meninggal ketika dia hidup. yakni orang yang telah meninggal ini telah melakukan sebab ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia melakukan sebab itu. Ketika dia telah meninggal maka sampai kepada dia permasalahan yang tadi kita bicarakan. Ya, seperti itu. Maka di sini sepakat. Dalilnya sangat banyak. <clears throat> ya, di antaranya tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan sedekah, demikian juga ilmu yang bermanfaat, demikian juga anak yang soleh. Dalam hadis Abdullah bin Umar Demikian juga hadis Abu Hurairah, bahwa Muslim, disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang masyhur, ya. Waqat sabata ani Nabi SAW alaihi wasallam mata inu Adam apabila meninggal an Adam ingkota amalhu terputus amalannya illa min salas kecuali tiga perkara. Ini semua adalah sebab yang dia telah lakukan ketika dia masih hidup. Ya apa itu? Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Dia masih hidup, bangun masjid, ya membangun, membangun jalan umpamanya, Ya, demikian juga dalam hadis yang lain nanti, yakni memberikan mushaf pada orang atau yang lainnya. Ya, sedekah yang terus mengalir. Maka ini dia telah mengambil sebab ketika dia masih hidup. Awal Awaladun soleh yat ulam. Anak soleh yang mendoakan dia, anak dia, usaha dia. Dia menikah dan sebagainya, kemudian punya anak yang soleh. Au ilmun yang tak takbewi atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Nimba di setelah dia itu meninggal. Nah, seperti ini jelas. Dia telah melakukan sebab-sebab untuk kemudian amalan tersebut mendapatkan pahala darinya. Dia mendapatkan pahala darinya karena ketika masih hidup dia apa? Dia melakukan sebab tersebut. Demikian juga di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu Lebih detail lagi. Disahihkan oleh Syekh al Albani. Yang diriwayatkan oleh Imam Bazar. Ya, tujuh perkara ini bagus. Kalau diusahakan seorang itu disebutkan oleh Nabi SAW ya, hadis yang masyur juga bisa ditulis. Sab'atun yajri lil abdi ajro hunna. Tujuh orang atau tujuh perkara ya tujuh perkara yang terus mengalir bagi seorang hamba itu pahalanya. Ajruhunna pahalanya itu terus mengalir tujuh perkara yang dia lakukan ketika dia masih hidup. Wahuwa fi padahal dia dalam kuburan. Sudah dalam kuburan itu tapi terus menerus pahalanya itu mengalir. Ba'da mautihi setelah dia meninggal. Apa itu? Man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Baik, ini dia tahu sedikit pada teman sejawat perkara-perkara yang tidak terlalu detail tata cara sholat, tata cara wudhu, amalan-amalan yang situ diterima oleh Allah harusnya itu ikhlas, demikian juga mengikuti sunnah Rasul. Nah, sebenarnya ilmu yang sederhana. Kadang kita di masyarakat itu jarang kemudian detail sekali permasalahan. Kita sering bergaul dengan orang-orang biasa. Ya, kalau kemudian kita bisa memberikan manfaat berupa ilmu itu, Walaupun kita meninggal bisa memberikan pahala kepada kita. Kemudian man ajronahron orang yang mengalirkan sungai. Ya, kadang kita tahu itu misal orang-orang di daerah Gunung Kidul dan sebagainya. dia ya, macul, atau orang nggak tahu kenapa dia ini mencangkul mencangkul tanah itu. Dia punya maksud, aku akan mengalirkan sungai ini. Jauh dia ini cangkul tanah itu sampai kemudian sampai ke sungai dan airnya mengalir dengan sebab itu. Sebagaimana kisahnya yakni Zubaidah istrinya uh, eh, Al Khalifah Harun Ar Rashid. Dia kumpulkan harta dia sebagai seorang permaisuri untuk apa? Membuat parit antara Baghdad di Irak sampai ke Mekah. Untuk air itu mengalir sehingga orang bisa minum ketika melewati jalan tersebut. Kemudian juga manhaf bi'ran, orang yang yang menggali sumur-sumur. Menggali sumur, airnya itu airnya mengalir, kalau sini mungkin sumur arketis dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian dia menggunakan untuk masjid. Terus mengalir para untuk dia. Kemudian man gorasa, gorsan, orang yang menanam pohon. Menanam pohon, kenapa kamu tanam pohon? Ya nanti orang yang di berteduh tempat ini bisa berteduh atau mungkin nanti bisa mengambil buah bisa bermanfaat kalau dia telah meninggal mendapatkan doa bagus orang mungkin berteduh di situ atau mungkin mengambil buahnya itu ya mendoakan bagus semoga Allah mengampuni ya ini orang menanam pohon ini perkara yang sepele tapi itu kadang menjadi suatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian man bana masjid dan orang yang bangun masjid bangun masjid sujud di situ orang terus bahkan di antara para ulama ya ini sebagian berfatwa untuk masjid itu kalau bisa dari harta yang paling bagus yang dia miliki ya walaupun yang benar ulama alam boleh juga dari ulama alam boleh juga sebuah oleh para ulama <clears throat> ya ini e, dari harta-harta umpamanya riba untuk perkara umum, bangun masjid secara umum, bahkan kita dapati ya, kita pernah dengar itu dari hasil riba bunga itu untuk bangun masjid-masjid yang ada banyak sekali. Akan kita sholat di situ. Kita pernah dengar seperti itu. Ya, ini uangnya itu berapa triliun umpamanya bunganya saja itu setiap bulan bisa untuk bangun masjid. Ya, jadi dia kumpulkan uang, kemudian dari bunganya, bunganya saja itu untuk bangun masjid. Kita pernah dengar seperti itu. Tapi kalau bisa dari harta yang paling bagus yang dia miliki untuk digunakan membangun masjid. Kemudian rasa mushafan mewariskan mushaf. ini Diberi mushaf di masuk masjid. Dia lihat masjid yang kemungkinan banyak orang baca, jangan masjid yang jarang orang baca Al-Qur'an. Ini masjid yang kelihatannya orang banyak baca Al-Qur'an. Kalau kita dulu ketika di Yaman itu jarang Al-Qur'an itu lama. Karena apa? Sering dibaca, bolak-balik terus. Tapi sudah manfaat. Walaupun rusak kan sudah banyak orang yang menghafal dengan sebab mushaf yang dibaca itu. Nanti kadang satu tahun itu sudah ganti lagi mushaf yang baru lagi. Nah, seperti itu. Bisa mencetak orang-orang yang bisa menghafal Quran dan sebagainya. Kemudian mantar kawala dan yatulahu bada maudhi meninggalkan anak yang mendoakan dia setelah dia meninggal. Ini tujuh lebih lebih detail lagi tentang permasalahan ini. Jadi permasalahan yang pertama itu sepakat ahlu sunnah bahwa doa orang yang masih hidup dan setelah mereka itu manfaat untuk orang yang telah meninggal apa kalau dia itu dari apa dari keturunannya atau yang menjadi sebab dengannya menjadi sebab dengannya <clears throat> disebutkan di sini oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala <clears throat> demikian juga Syekh Albani rahimahullahu taala ketika menyebutkan ucapan yang kedua ini jenis yang kedua yang yang seakan-akan Imam Ibnu Abil eh, Ibnu Abil Iz beliau mengatakan sepakat juga ahlu sunnah padahal tidak. Permasalahan apa? ini permasalahan yang kedua kalau tadi sudah jelas. Yang itu menjadi sebab dengannya. Kemudian orang itu meninggal karena dia menjadi sebab dengannya walaupun meninggal dapat pahala. Tadi sudah kita sebutkan ya secara detail tidak ada permasalahan ini sepakat para ulama. Anak meninggal mendoakan atau dia me, tadi mengalirkan sungai dan sebagainya itu dia telah melakukan sebab ketika dia masih hidup sampai pada dia. Tapi permasalahan yang kedua ini diperbincangkan. ini doa muslimin, doanya orang-orang yang yang muslim. Ini sampai sepakat karena ayat tadi. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitya itu. Demikian juga Rabbana eh, kemudian waladina jami min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Ampunilah kami dan orang-orang telah lewat dari saudara-saudara kami seiman, jelas ya, sudah meninggal semua Ya, tapi mereka satu iman. Didoakan ada manfaatnya. Doanya orang hidup ini jelas. Jadi permasalahan doanya orang yang muslim kepada yang telah meninggal sampai jelas. Wastighfarihim lahu, minta ampunnya mereka, jelas sampai tadi. Ya, minta ampunnya mereka itu. Juga disebutkan di situ hadis <clears throat> Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Hadis sahih semua lima Abu Dawud rahimahullah apa itu? Ketika itu Nabi ketika selesai beliau menguburkan jenazah, maka beliau mengatakan mengatakan dan berdiri di atas kuburan itu. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih. Jelas ini. Manfaat orang yang masih hidup mendoakan orang yang dalam kuburan itu. Ya, ketika selesai dikuburkan. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang di kuburan ini. Was'alu lahu tasbih. Tasbih memintalah kepada Allah agar dia itu mantap di kuburan menjawab pertanyaan Fa'inal an yus'al. Semuanya dia itu sekarang ditanya. Ini jelas dalil apa ada manfaatnya orang yang masih hidup doa dari orang yang masih orang yang ini doanya orang itu kepada orang yang meninggal itu. Jelas ya ini permasalahannya. Demikian juga <clears throat> eh, hadis Buraidah bin Husaib Rauh Muslim Nabi mengatakan SAW, alaihi assalam Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal mu'min wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nasrullah lana wa lakumul afiyah. Jelas Orang mendoakan yang di dalam kuburan. Kita melewati kuburan ini doa adab ketika seorang masuk kuburan. Kalau kita dengar di ceramah-ceramah orang-orang ini sufi, mantap juga dia berbicara itu. Ketika mengeokkan itu, mengalahkan ya, mengatakan salafi itu. Allah ceramahnya mantap juga. Makanya tidak usah kita berdebat dengan mereka. Iya, tangki mana dan sebagainya yang bicara masalah suruh fikih, jago jagonya juga mereka. Tidak, tidak perlu kemudian berdebat dengan mereka. Ini doanya apa? Adabnya ketika masuk masuki kuburan, Assalamualaikum ahla diyar, keselamatan untuk kalian penghuni rumah-rumah ini di dalam kuburan. Minal mu'minin wal muslimin dari orang-orang mukmin demikian juga muslim. Wa inna insyaallah bikum lahikun, semuanya kita akan bertemu. Ya, kalau Allah kehendaki kita akan bertemu dengan kalian sama-sama nanti bertemu di kuburan. Maksudnya semuanya di kuburan, akan meninggal kita semua. Kemudian berdoa kita untuk mereka yang telah meninggal itu Berarti di sini menunjukkan ada manfaat doanya orang hidup kepada orang yang telah meninggal. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kita demikian juga untuk kalian keselamatan, keselamatan dunia akhirat, <clears throat> keselamatan akhirat di alam kubur. Demikian juga setelahnya. Dan demikian banyak ya tentang permasalahan ini. Disebutkan di sini oleh Bani Rahmat taala <clears throat> setelah setelah itu Ibn Abil Is mengatakan wasodakoh sedekahnya juga orang yang telah orang yang masih hidup atau orang yang meninggal. Dikatakan di sini oleh Ibn Abil Is sepakat bahwa itu sampai sedekah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dikatakan di sini sepakat padahal di sini tidak ada kesepakatan. Kalau saya Albani taala beliau mengatakan ketika memberikan catatan kaki terhadap matan akidah tahawiyah, Nakul syarih yakni Ibn Abil Is, penukilan Ibn Abil Is. Jadi kadang kita hati-hati. Ada ulama mungkin tidak tahu dan sebagainya ya atau ya ini mungkin tergelincir lisannya mengatakan sepakat padahal tidak sepakat. Beliau mengatakan saya Albani penukilan Ibn Abil Is Rahmat taala Ittafaqu ahlul sunnah ala dzalik, sepakat ahlus sunnah dalam permasalahan ini. Hati-hati kita. Kadang kita kalau nggak tahu ya ketika berdebat mengatakan lihat ini ulama kamu mengatakan sepakat ahlus sunnah bahwa ini ini diam langsung nggak tahu karena bodohnya bodohnya dia tentang apa tentang ucapan ulama dia sendiri ya kita katakan Ibn Abi Is ulama kita juga kita katakan sebagaimana ucapan Syekh Albani beliau mengatakan Ucapan Ibn Abil Is bahwa itu sepakat sedekah orang yang masih hidup untuk, untuk orang yang mati itu sampai itu beliau mengatakan <clears throat> Suma sakala dilah minal kitab sunnah alaih Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan sunnah Ini Ibn Abil Is menyebutkan Al-Quran dan sunnah Mendukung pendapat beliau ini Walakin nahu bima bisa dapah lam yadkur Akan tetapi yani beliau mengatakan sepakatnya ini perlu diteliti Perlu dikritik Tidak benar kesepakatan itu terjadi akan tetapi apa? Walakin Walakinahu mayat yata'ala bisa dakwah lam yudkar illa ma yadullu ala ala intifa'il walid. bisa dakwah waladihi. Beliau tidak menyebutkan. Anehnya Ibn Abil Is tidak menyebutkan dalil kecuali apa? Kecuali dalil menyebutkan yaitu bermanfaatnya sedekahnya anak untuk bapaknya. Nah, seperti ini, ya. Wahada akhasu minad da'wa kama pak. Ini lebih khusus dari apa yang dia katakan sebagaimana sebagaimana tidak tersembunyi ya kan jelas jadi ucapan Imam Abdul Is itu kurang tepat Kemudian dia menyebutkan dalil, dalilnya kurang tepat. Dalilnya ini apa? Dalilnya ini memang manfaatnya adalah anak untuk bapaknya menjadi sebab, apalagi hadis menyebutkan demikian jawaban kita. Ya, <clears throat> beliau panjang lebar juga menyebutkan dalam kitab Ahkamul Janais Demikian juga Imam Ashokani menyebutkan dalam Nailul Autor. Kalau kita mungkin menyebut, ya ini, mereka mengatakan seperti itu kita katakan bahwa penukulan itu tidak tepat. Yang mengatakan sepakat al sunnah itu tidak tepat. Loh, itu hadisnya ini. Hadisnya itu kita katakan itu berkaitan dengan anak untuk bapaknya. Itu kan termasuk sebab, ya kan? Seperti itu jawaban kita. Kemudian Imam Syaukani beliau mengatakan dalam Nailul Autor, wa hadisul bab tadul ala anna sadaqah minal malatul hak walidain. Hadis menyebutkan sedekah itu dari anak sampai kepada kedua orang tua, kedua orang tuanya. Ba'da mautihima setelah meninggalnya bapak dan ibu itu. Biduni wasiat minumat, walaupun tidak memberikan wasiat. Walaupun tidak memberikan wasiat, ya, sampai sedekahnya anak untuk bapaknya. Paham ya? Walaupun tanpa wasiat. Wa yusul ilaihima sawabuha, sampai kepada orang tuanya itu sawabahuma. Ini sawabah, pahalanya itu sampai, sedekahnya sampai. Fa bihadil hadis umum qauli ta'ala, maka ini mengkhususkan hadis ucapan Allah Subhanahu wa taala wa laisa insan illa ma Illa Dan tidaklah untuk seseorang itu kecuali yang apa? Yang dia usahakan. Ini dalil orang yang mengatakan sama sekali tidak sampai sedekah, puasa, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dalilnya apa? Dan tidaklah untuk seseorang itu kecuali yang dia usahakan. Kecuali yang dia usahakan. Baca Al-Fatihah tidak sampai sama sekali. Mereka membantah dengan ayat ini. Ya, kita juga mengenal seperti itu. Tapi mereka semuanya kecuali dia usahakan saja. Berarti setelah meninggal tidak ada nanti apa pahala yang sampai sampai kepada dia sama sekali. Alasan mereka ini tadi. Walakin laisa bi ahadi sebab illa luhu sadaqah minal walad. Beliau mengatakan Imam Asyokani semuanya itu tidak terjadi kecuali apa dari anak untuk bapak saja. Wakat sabata ana waladul insan min sahi. Telah jelas bahwa apa? Anak seseorang itu dari usaha dia. Pala hajah ila dakwal taksis tidak perlu dikatakan pengkhususan, jelas. Jadi kita katakan itu bukan kita katakan pengkhususan, bahkan apa itu usaha dia. Itu adalah usaha dia. Wa amma min ghairil walad min minal umumat. Maka kalau selain dari anak, maka jelas itu termasuk ayat tadi tidak ada untuk seorang itu kecuali yang dia usahakan. Anaulai sawabahu, sawabahu tidak sampai pahalanya itu ilah mayit kepada mayit fayuqifu alaihi maka berhenti padanya hatta tidak dalil yang tadi taksiswa sampai ada dalil yang mengkhususannya Jadi demikian kesimpulannya. Lalu bagaimana baca Al-Quran? Ada nggak dalilnya? Itu aja. Baca Al-Fatihah sampai kepada mayit, ada nggak dalil atau enggak? Itu. Lalu itu sedekahnya anak kepada yakni bapaknya telah meninggal sampai ayah itu ada hadis yang, yang menyebutkan demikian. Lalu bagaimana umpamanya sedekah dan sebagainya dari kita atau korban kita untuk orang itu dan sebagainya telah meninggal ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada berhenti. Ini secara umum kita jawabannya adalah seperti itu. Walau. Kita uh, selesaikan dulu uh, pembahasan ini. Kita nanti akan bahas buku berikutnya. Masih ada pembicaraan lain. Insya Allah pada teman berikutnya.